Baik, kita lihat di sini ada beberapa catatan penting. Sekali lagi ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan, yang harus diperhatikan dalam pembahasan tentang badal. Yang pertama, catatan penting yang pertama bahwasanya badal ba'di minal kulli dan badal istimal harus bersambung dengan domir yang sesuai dengan mubdal minhunya. Sekali lagi, kalau badalnya adalah badal ba'di minal kulli dan badal istima, maka dia harus bersambung, harus digabungkan dengan domir yang sesuai dengan mubdal minhunya. Jadi, mubdal minhunya itu apa? Domir yang sesuai untuk dia apa? Maka jika kita sudah tahu, kita jadikan bomir yang sesuai itu digabungkan dengan badal ba'di minal kulli dan badal istimal. Contohnya adalah yang telah kita sampaikan. Kita ingat ya, dalam contoh yang telah kita sampaikan di atas yaitu contoh misalnya in hadama al baitu jidaruhu. Di sini jidar dia adalah sebagai badal ba'di minal kulli dari apa? dari kata al-bait. Di sini al-bait dia adalah isim mufrad. Ya, kita anggap dia sebagai bentuk mudzakkar. Maka dhamir yang sesuai adalah hu, ya. Dhamir yang sesuai adalah hu, maka badalnya kita sambungkan, kita gabungkan dengan dhamir hu sehingga inhadama al-baitu jidaruhu. Hunya kembali kepada kata apa? kembali kepada kata al al bait ya sehingga sekali lagi misalnya hunya ini kita munculkan lagi dan kata al baitnya ini kita hilangkan kalimatnya sudah sempurna ya in hadama jidarul bait ya in hadama jidarul bait ya dinding rumah itu roboh nah, ini adalah ya contoh dari catatan yang pertama kalau contoh dari badal istimat domirnya maka ya kita lihat contoh yang telah kita sampaikan di atas yuk jibuni ya yuk yukjibuni al baitu nadhafatuhu di sini kata nadhafah digabung dengan domir hu ya sekali lagi ini juga kembali kepada kata al bait ya, al bait ini isim mufrad ya domirnya hu maka kata nadhafah dia kita gabungkan dengan domir hu menjadi nadhafatuhu ya sekali lagi ini adalah ya catatan yang penting bahwasanya badal ba'di minal kulli dan badal istimal dia harus bersambung dengan domir yang sesuai dengan mubdal minhunya baik kemudian kita perhatikan catatan yang kedua catatan yang kedua biasanya badal ditemukan dalam suatu kalimat setelah ya maksudnya catatan yang kedua ini kita untuk memudahkan mencari badal biasanya badal itu ditemukan setelah kalimat-kalimat berikut ini ya yang pertama badal biasanya ditemukan setelah nama orang atau gelar sekali lagi badal itu biasa ditemukan setelah nama orang atau gelar contoh misalnya Kona Ali bin Abi Thalib. Di sini kita sebutkan contoh Qala Ali bin Abi Talibin. Di sini Ali bin Abi Talib berkata. Di sini ada nama orang yang dia sebagai fa'il, pelaku yaitu Ali. Ya, ada kata setelahnya yang dia juga marfu apa? Ibnu, ya. Dia juga marfu. Ya, dia adalah sebagai badal dari Ali. Ali itu siapa toh? Oh Ali itu anaknya Abu Talib. Oh, Ali siapa? Ali yaitu Ali anaknya Abu Talib. Maka ibnu di sini adalah sebagai badal dari Ali. Ya, dia terletak setelah ya nama orang ya, setelah nama orang. Nah, baik. Di catatan yang pertama. Ya, ada pula yang Badal itu memang biasa kita temukan setelah gelar, ya gelar itu, ya kalau dalam e, pembahasan ini kita bisa sampaikan yang dimaksud gelar dalam maksud ucapan kita ini, eh, dalam ucapan kita ini bisa asyik, bisa al imam atau yang lainnya, ya. Contohnya misalnya kataba asyikhu Muhammadun risalatan mufidatan, ya. Syekh Muhammad menulis sebuah risalah yang berfaedah. Di sini Muhammadun dia terletak setelah ya gelar asyaihu ya. Dia marfu sebagai fa'il, maka kata setelahnya muncul dia juga marfu dan ini kita katakan dia sebagai badal ya. Muhammadun ya, Muhammad dia adalah badal dari asy-syaikh. Baik. Kemudian eh, ikhwati fillah bahwasanya badal juga biasa ditemukan setelah isim isyarat. Ya, isim isyarat saudara-saudara semuanya telah belajar apa saja yang dia masuk dalam isim isyarat Di antaranya misalnya haza, zalika itu adalah isim-isim isyarat. Nah, badal dia biasanya ditemukan setelah isim isyarat ya badal biasa ditemukan setelah isim isyarat ya sekali lagi badal biasa ditemukan setelah isim isyarat contoh misalnya hadal kitabu mufidun ya hadal kitabu mufidun ya kitab ini berfaedah asalnya kan cuma hadza mufidun ini berfaedah ini itu apa? Oh, yaitu Alkitab. Nah, demikian ya. Jadi Alkitab dia adalah badal dari hak karena dia terletak setelah isim isyarat. Namun kita perlu perhatikan ya, biasanya ya yang terletak sebagai isim isyarat setelah apa? Biasanya e, badal yang terletak setelah isim isyarat dia itu bentuknya makrifah. Dia itu bentuknya apa? Makrifah yang biasanya ditandai dengan alif dan lam. Maka di sini ya hadal kitabu. Nah, alkitab dia bentuknya apa? Makrifah. Maka dia adalah sebagai badal dari haza. Nah, berarti mubtada'nya mana? Mubtada'nya adalah haza, ya. Maka alkitab dia marfu karena sebagai badal dari haza, ya, badal dari haza. Sehingga Alkitab dia juga marfu ya, karena haza dia adalah sebagai e, mubtada ya, sebagai mubtada. Contoh yang lain misalnya Zalikal baitu nazifun. Rumah itu bersih. Ya, asalnya kan cuma zalika nazifun. Itu bersih. Itu itu apa? Ya. Oh, yaitu al bait, yaitu rumah maka al-bait dia adalah sebagai badal dari zalika. Sekali lagi, badal yang terletak setelah isim isyarat biasanya dia itu bentuknya makrifah, ya. Dia bentuknya apa? Makrifah. baik itu adalah ya letak yang biasanya badal berada di dalamnya yaitu setelah isim isyarat. Maka Eh, selanjutnya yang ketiga bahwasanya badal itu biasa terletak setelah pembagian ya, setelah e, pembagian jadi kalau kita mengucapkan sesuatu kita membagi ya sesuatu dalam kalimat kita ya rincian pembagiannya itu adalah sebagai badal contoh misalnya al kalimatu salah satu aksamin kata itu ya terbagi menjadi tiga macam. Ya. Ismun wa fi'lun wa harfun. Maka ismun dia adalah sebagai badal dari salah satu. Ya, yang tiga itu apa? Oh, yang tiga itu yaitu isim dan fi'il dan huruf. Maka ismun dia juga marfu mengikuti apa? Mengikuti salah satu. Kan rinciannya ini ya ada tiga macam. Rinciannya apa saja? Oh, rinciannya adalah isim, fiil, dan huruf. Nah, ini yang kita katakan dia adalah sebagai badal karena terletak setelah pembagian. Contoh yang lain misalnya asyirku nauani. Syirik itu terbagi menjadi dua. Loh, ada dua ya. Asyirku nauani. Nah, nauani dia adalah bentuk musanna ya, bentuk double yang ditandai ha, ciri ropaknya dengan alif. Ya. Asyirku nau'ani. Nau'ani dia marfu. Dia marfu. Dia sebagai khobar dari asyirku. Nah, ada dua macam atau terbagi menjadi dua. Apa saja itu? Yaitu akbaru wa asghar, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Di sini akbar dia adalah sebagai badal dari nauani, ya, sebagai badal dari nauani. Nau'ani dia marfu ya, isim marfu. Nah, karena dia posisinya adalah sebagai khobar. Maka demikian pula badalnya dia juga harus marfu. Ya. Nau'ani dua macam ya, terbagi menjadi dua. Apa itu? Oh, yang dua itu adalah akbar wa aswar ya, demikian.